السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Majelis cahaya hati yang insya Allah semua kita diberi cahaya hidayah oleh Allah Jalla Jalaluh. Baru saja kita menikmati sholat berjamaah subuh di Masjid Az-Zikra ini yang setiap bulan Ahad pertama berbondong-bondong jamaah dari seluruh Indonesia menikmati hidayangan hidayah Allah zikir dan subuh ini kita akan menikmati nasihat-nasihat dan kali ini dari Ustadz Endang Mintarja MA sebentar lagi dokter lagi ujian-ujian beliau Beliau adalah intelektual muda Muhammadiyah. Dan Arifin mengagumi beliau, semangat beliau dan istri beliau pun juga dosen. Sudah doktor. Subhanallah. Nah, itu ya. Allahu Akbar. Dan tadi malam istri beliau baru saja melahirkan. Mudah-mudahan menjadi anak yang Kurata ayun wa ja'alnal muttaqina imama. Abang masih muda ya, umur berapa Bang Endang?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 Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil kepada mereka. Berlaku adillah kalian karena Keadilan itu menjadikan manusia lebih dekat kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Sungguh Allah akan memberitahukan balasan atas semua perbuatan kalian. Maha benar Allah dengan segala firmannya Subhanallah. Terima kasih anakku sayang Ahmad Rafiuddin adalah santri Azikra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. الحمد لله صلاة الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد Saudaraku yang insya Allah kita semua sekarang dalam naungan ridha Allah subhanahu wa ta'ala wabil khusus guru kita Al-Ustaz Muhammad Arifin Ilham mudah-mudahan beliau bukan hanya akan sebagai pemimpin umat tapi kita doakan suatu saat insya Allah jadi pemimpin bangsa mungkin banyak yang tidak tahu kalau beliau ini sarjana ilmu politik itu tetap hubungan internasional lagi jadi kita tunggu kapan beliau turun gunung Hadirin saudaraku jamaah subuh ya Allah wa iyyakum. Kita akan membicarakan tema yang kalau kita mengamalkan itu akan nampak jalaliyatul Islam. Keagungan Islam. Dan bukan hanya keagungannya juga akan nampak jamaliyahnya keindahan Islam oleh karena itu para ulama menyatakan bahwa adil atau keadilan itu merupakan prinsip yang sangat penting dalam ajaran Islam kalau hilang ini di dalam diri seorang muslim maka hilang pula hakikat dari keislaman nah banyak orang yang tidak mengenal sisi keadilan ini bahkan juga terjadi di kalangan kaum muslimin kita banyak terjebak memahami ajaran Islam ini hanya dari sisi kulitnya saja tetapi kita jarang membahas bagaimana Islam mengajarkan dan memperlihatkan sisi keadilan. salah satu contoh mari kita ingat-ingat kembali tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat beliau berdakwah di Makkah Al-Mukarram dan ditolak oleh kaum musyrikin Makkah dihina dilempari diboikot beliau tidak putus asa beliau cari ladang dakwah yang lain yakni beliau pergi ke Tok ke sebuah kota Taif di dataran tinggi di dekat Mekah. Tapi ternyata di Taif pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mendapatkan sambutan, tapi malah mendapatkan sambitan. Beliau dilempari juga, bahkan diriwayatkan di situ tidak ada satupun penduduk Taif, hatta anak-anak yang menyambut Rasulullah SAW mereka semua mencacinya melemparinya dalam keadaan seperti itu ada seorang kafir musyrik namanya Mut'im bin Adi orang kafir yang musyrik ini menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari cacian, dari lemparan, dari penghinaan orang-orang kafir. Nah kemudian di saat Islam jaya, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi penguasa, jadi di negara Islam yang disebut dengan negara Madinah itu, beliau memenangkan perang Badar dan ditawan beberapa orang kaum musyrikin Makkah saat itu kemudian beliau mengenang jasa baik Mut'im bin Adi ini Al-Imam Bukhari meriwayatkan hal ini dalam dalam kitab sahihnya Rasulullah SAW bersabda walau kana Mut'im bin Adi hayyan kalau saja Mut'im bin Adi itu masih hidup sekarang ini fakallamani an haulai natna dan beliau Mut'im bin Adi itu meminta kepadaku agar aku membebaskan mereka yang jahat-jahat ini yang telah menghina Islam ini la taraktuhum lahu pasti aku akan bebaskan mereka karena jasa baik Mut'im bin Adi nah, hadirin jamaah Allah iyyakum ini kita bisa melihat bagaimana seorang pemimpin muslim pemimpin tertinggi umat bahkan tertinggi apa bagi manusia mengajarkan kepada kita semua harus mengapresiasi kebaikan apapun yang datang dari manapun. Jadi dalam sebuah pemerintahan Islam keadilan dapat diberikan kepada siapapun. Bahkan apresiasi penghargaan dapat diberikan kepada siapapun. Walaupun dia itu kafir. Makanya tadi ayat tadi dibacakan Al-Maidah ayat 8 itu penegakan keadilan dalam ayat ini itu ditegaskan oleh para mufasir adalah perintah untuk menegakkan keadilan di dalam kondisi kita ada ketidaksukaan pada orang lain maka dalam tadi ada lafaz wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla alla ta'dilu jangan sampai karena ada unsur ada faktor yang tidak kau sukai pada seseorang mm, menghalangi engkau untuk berbuat adil padanya Eh berbuat adilah huwa aqrabu takwa, Karena keadilan itu adalah amalan yang akan mendekatkan seorang pada derajat takwa. Nah, hadirin, ini contoh yang sangat baik. Yang sangat baik sekali. Bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan non-muslim sekalipun. Termasuk juga ahlul kitab orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi di negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin mereka melaksanakan keyakinannya. Bahkan orang-orang Nasrani itu juga dilindungi. Dalam satu riwayat Imam Bukhari juga meriwayatkan bagaimana ada orang Kristen Najran yang datang ke Madinah mengajak debat dengan Rasulullah SAW dan debat itu menjalani apa mengalami jalan buntu nggak ada kesepakatan tapi Rasulullah bukannya mengusir orang-orang Nasrani itu bahkan apa bahkan melindunginya Ki Hajar Mustafa Yakub bahkan mengutip sebuah hadis bagaimana Rasulullah membiarkan orang Nasrani itu mengadakan kebaktian di masjidnya beliau yang agung Masjid Nabawi tapi jangan sembarangan kalau kita sekarang begitu ya, bisa digebukin marbot ya, ngadakin kebaktian di masjid tapi bagaimana Rasulullah SAW bisa melakukan hal itu bahkan dan dengar Ustadz Arifin Ilham juga gimana ketika bertemu dengan seorang pendeta masuk Islam masih saja ya? ya. seorang pendeta yang mau pergi ke gereja beliau antar bukan dijagain bukan dihalang-halangin tapi malah beliau antar dan itu pertama dan terakhir the first and the last oh, subhanallah. and then tomorrow morning come to my house and being Muslim. Subhanallah. Masuk Islam dan beliau masih hidup semisal. Oh subhanallah, alhamdulillah. Hadiahnya sama seperti antum berangkat umroh bah. Alhamdulillah. Nah, hadirin sekalian, ini sudah kelihatan memang calon pemimpin bangsa ini. Ya, yang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Saya kira kalau Ustaz Arifin jadi pemimpin, orang-orang Nasrani gak bakal ketakutan. Ini sekarang bagaimana kita orang Islamnya saja sulit menjalankan syariatnya presidennya muslim kapolrinya muslim polwannya mau berjilbab susah di Inggris saja orang kafir pemimpin kafir itu mengizinkan polwannya untuk memakai jilbab dan kita itu, belum bisa dan itu demokrasi sekuler subhanallah begitulah Ustaz makanya saya khawatir jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bagaimana keadilan seorang pemimpin itu satu faktor yang sangat menentukan fa nas la yatanazzaun semua manusia sepakat kata Ibnu Taimiyah inna akibata zulmi wa khima akibat dari kezaliman menghalang-halangi orang untuk menjalankan keyakinannya itu akan berbuah kebinasaan kehancuran apalagi yang dihalangi orang Islam yang menjalankan syariat subhanallah subhanahu wa ta'ala dan apa kata beliau? Wa inna akibatal adli karima. Siapapun yang mengamalkan keadilan, akibatnya adalah kemuliaan. Nah, mudah-mudahan ya, tidak terjadi seperti yang diriwayatkan innallaha yang surud daulataz zalimah wa in kanat kafirah wala yang daulat daulatal uh, innallaha yang daulat daulatal adilah wa in kanat kafirah wala yang daulat daulatal zalimah wa in kanat mu'minah. Insya Allah itu tidak akan terjadi. Tolong terjemahkan penting sekali Ustaz. Allah akan menolong sebuah negeri, sebuah bangsa, satu pemerintahan yang berlaku adil kepada rakyatnya. Tapi Allah, ya, walaupun itu pemerintah yang berlaku adil itu, wa in kanat kafiro, walaupun dia kafir, Mengapa demikian? Al-mulku ya bokol. Ma'al kufri la ma'zulmi. Pemerintahan masih mungkin bisa bertahan walaupun kafir tapi kalau dia bisa berbuat adil masih bisa bertahan. Tapi kalau dia tidak bisa berbuat adil, zolim. Inna Allah la yang suruh daulatah zolimah wa inkanat mu'minah. Allah tidak akan menolong sebuah negeri, sebuah bangsa yang zolim walaupun dipimpin oleh seorang mukmin. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di negeri kita dan di negeri kita masih banyak pilihan. Kita doakan mudah-mudahan negeri ini akan mendapatkan pemimpin yang bertakwa pada Allah taala, yang takut pada Allah taala, yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Amin. <sighs> Berbuat adillah kalian walaupun pada orang yang kalian benci sekalipun dan berbuat adillah kalian walaupun kalian sangat mencintai orang dekat kalian. Susah itu? Susah. Mudah-mudahan Allah hadirkan orang yang susah itu. Amin, amin. Di negeri yang kita cintai ini. Allahu Akbar. hamzah yang terbatas waktu. Terima kasih Ustadz Endang Mintarja MA. Sebentar lagi dokter insya Allah. Insya Allah amin. Insya ikhwah jangan lupa selalu Arifin ingatkan amal jariah ini mengalir terus Arifin kagumi ya, malah ibu-ibu ada yang mengantar emasnya cincin kawinnya nenek-nenek tinggal ini gitu ya di saat oh, haru arif insyaallah menjadi amal jariah ya. silahkan hubungi Ahi Awaludin 0856 90010 0856 90 ribu 10 Ya Allah berkahi yang beramal jariah Ya Allah terima amalnya Ya Allah penerang kubur penyelamat di akhirat nanti Kaparatul majlis Subhanakallah bihamdika Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah